Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati amalina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yidhlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahasanya tidak ada Sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang meraih syafaat di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami agamanya Syafaat secara bahasa adalah bergabungnya dua perkara. Syafaat secara bahasa adalah bergabungnya dua perkara. Adapun secara syariat maka yang dimaksud dengan syafaat adalah talabul khair lil khair Meminta kebaikan untuk orang lain Seseorang dinamakan memberikan syafaat Apabila dia memintakan kebaikan Untuk orang lain Dan jadi masuk dengan kebaikan di sini Bisa berupa jalbul manfaah mendapatkan manfaat atau bisa berupa daf'ul madharrah yaitu menolak kemudaratan ini yang dimaksud dengan al khair yaitu kebaikan yang ada di dalam definisi ini jadi pengertian syafaat secara syariat adalah talabul khair lil ghair yaitu memintakan kebaikan untuk orang lain bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain dan syafaat ada dua ada syafaat di dunia dan juga ada syafaat di akhirat dan syafaat di dunia disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada syafaat yang baik Dan ada syafaat yang tidak baik Allah subhanahu wa taala berfirman Man yashfa' syafa'atan hasanatan Yakullahu nasibun minha Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan Yakullahu kiflun minha Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqitah Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik maka dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang jelek, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosanya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya syafaat di dunia ini terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang baik yang disyariatkan dan ada juga syafaat yang tidak baik yang tidak disyariatkan. Adapun adapun syafaat yang baik yang disyariatkan, maka apabila dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala orang akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan dan juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih Isfa'u tu'jaru Tidaklah kalian memberikan syafaat saya kalian akan mendapatkan pahalanya Isfa'u tu'jaru Tidaklah kalian memberikan syafaat Menolong orang lain Dengan kedudukan kalian Isfa'u tu'jaru Maka kalian akan mendapatkan pahalanya Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain Beliau mengatakan Man istata'a minkum Ayyan fa'a akhahu Fal Barang siapa di antara kalian Yang mampu Untuk memberikan manfaat kepada saudaranya Maka hendaklah dia lakukan Di antara manfaat yang bisa kita berikan kepada saudara kita ketika kita memiliki kedudukan, memiliki pangkat, memiliki jabatan, kemudian kita memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan. Kita memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan dengan kedudukan dan jabatan yang kita miliki. Maka ini adalah syafaat yang hasanah Yaitu syafaat yang baik Yang apabila dilakukan Ikhlas karena Allah SWT Maka seseorang akan mendapatkan pahalanya Dan syafaat di dunia Yang baik Ini ada tiga syarat Syafaat menjadi syafaat yang baik Dan seseorang mendapatkan pahala apabila dia memberikan syafaat apabila terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, memberikan syafaat kepada orang lain di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat. Memberikan syafaat kepada orang lain di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat. Contohnya seperti ada orang yang miskin dan membutuhkan Kemudian dia datang kepada seorang Yang dia anggap terpandang di antara masyarakat Seperti seorang pemuka agama Atau seorang ustadz Atau seorang syekh Orang miskin ini datang kepada beliau Dan mengharap syafaat beliau Kemudian syekh tersebut atau pemuka agama tersebut menghubungi orang yang kaya yang ada di desa tersebut atau di tempat yang lain dan menawarkan kepadanya supaya membantu orang miskin tersebut. Maka dalam hal ini syekh ini atau ustadz ini atau pemuka agama ini dia telah memberikan syafaat kepada orang miskin ini dengan kedudukan dia yang dipercaya dan dipandang oleh manusia dan juga masyarakat dia memintakan untuk orang miskin ini bantuan kepada orang-orang yang kaya maka ini dinamakan syafaat artinya syekh ini atau ustadz ini telah memberikan syafaat kepada orang miskin yang datang kepada beliau. Nah ini adalah perkara yang diperbolehkan. Dan syekh tersebut apabila dia ikhlas maka dia akan mendapatkan pahalanya. Karena dia telah membantu orang lain meskipun dia tidak membantu secara materi tetapi beliau telah membantu dengan syafaat beliau dengan kedudukan beliau dengan jabatan beliau membantu saudaranya dengan apa yang dia miliki. Maka ini dinamakan dengan syafaat dan ini adalah contoh memberikan syafaat di dalam perkara yang diperbolehkan. Syarat yang kedua supaya syafaat tersebut menjadi syafaat yang baik dan disyariatkan adalah disyaratkan tidak terjadi kezaliman di sana tidak terjadi kezaliman di sana bagi orang lain. Apabila terjadi kezaliman ketika ada yang memberikan syafaat, maka syafaat yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seseorang memberikan syafaat kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain terdolimi. Seperti misalnya ketika antrian untuk menunaikan ibadah haji. Ada seseorang yang nomor urutnya kecil 50 misalnya. Kemudian di sana ada yang nomor urutnya 200. Kemudian ada seorang pejabat yang memberikan syafaat kepada orang yang nomor urutnya 200 sehingga dia memiliki nomor urut 50 Berarti dalam hal ini Dia memberikan syafaat kepada orang tersebut Tetapi menjadikan atau mendolimi orang lain Dia harusnya nomor urutnya 200 Karena diberikan syafaat oleh seorang pejabat Maka menjadi nomor urutnya 50 Akhirnya banyak orang atau sebagian orang Terdolimi Harusnya dia bisa berangkat tahun ini atau tahun depan Dia harus menunggu sampai bertahun-tahun Maka syafaat yang seperti ini hadir yang dimulakan oleh Allah Ini adalah syafaat yang tidak diperbolehkan Karena apa? Karena dia mengakibatkan kezaliman bagi orang lain Dan ini banyak terjadi di sekitar kita Terutama dalam mencari pekerjaan Banyak di sana syafaat-syafaat yang diharamkan karena mengakibatkan kezaliman bagi orang lain. Di antara syafaat atau di antara syarat syafaat yang diperbolehkan dan merupakan syafaat yang baik adalah disyaratkan orang yang diberikan syafaat tersebut memang dia berhak memang dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Apabila dia sebenarnya tidak berhak dan tidak mampu kemudian diberikan syafaat maka yang demikian adalah termasuk syafaat yang tidak baik jadi disyaratkan di dalam syafaat yang baik tersebut orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang memang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut Contoh mudahnya ketika seseorang memberikan syafaat untuk orang lain yang ingin mendaftar sebagai seorang pegawai. Yang ingin mendaftar sebagai seorang pegawai. Padahal secara kemampuan orang ini tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Akan tapi ada seorang pejabat yang memberikan syafaat berbicara kepada atasan padahal orang tersebut sebenarnya tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Seandainya dia jadi pegawai pun, maka dia tidak akan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini termasuk syafaat yang tidak dibenarkan. Apabila terpenuhi tiga syarat ini dalam sebuah syafaat, maka itu adalah syafaat yang diperbolehkan. Jadi syafaat yang syarat yang pertama adalah syafaat tersebut di dalam perkara yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tidak ada kezaliman di sana. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan syafaat adalah orang yang memang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Ini adalah syafaat di dunia dan di sana ada syafaat di akhirat. Dan syafaat di akhirat ini ada beberapa macam. Disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak akan ada syafaat-syafaat. Dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah beriman dan percaya dengan syafaat-syafaat tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Yang pertama adalah syafaatul uzmah, yaitu syafaat yang paling besar yang terjadi di hari kiamat. Dinamakan demikian karena yang mendapatkan syafaat ini adalah semua manusia Dinamakan syafaatul uzma Syafaat yang paling besar Karena yang mendapatkan syafaat ini Adalah semua manusia Tidak terkecuali Kapan ini terjadi? Ketika manusia Kelak dikumpulkan di padang mahsyar Semuanya Dari awal sampai akhir dan mereka menunggu keputusan dari Allah SWT dan menunggu dalam waktu yang cukup lama atau sangat lama. Kemudian akhirnya mereka manusia mendatangi para nabi yang mereka anggap para nabi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam Karena Nabi Adam adalah bapak mereka Dan meminta kepada beliau Supaya berdoa kepada Allah Agar segera menyegerakan hari keputusan Namun Nabi Adam alaihissalam Menolak Dan beliau merasa tidak berhak Akhirnya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga menolak dan merasa tidak berhak. Beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak dan beliau merasa tidak berhak. Akhirnya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian manusia mendatangi Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa juga menolak dan akhirnya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau SAW mengatakan analaha analaha. Akulah yang berhak, akulah yang berhak. Kemudian beliau SAW bersujud di hadapan Allah SWT dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak dan sujud yang lama dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada beliau ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa' wahai Muhammad angkatlah, angkatlah kepalamu dan berkatalah niscaya ucapanmu akan didengar dan mintalah niscaya engkau akan diberi wasfa' tusyaffa' dan berikanlah syafaat niscaya engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat Nabi Muhammad SAW dan inilah yang dimaksud dengan asyafaatul syafaatul uzma yaitu syafaat yang paling besar yang melibatkan seluruh manusia baik yang kafir maupun yang muslim semuanya memuji kepada Rasulullah SAW oleh karena itu Allah SWT berfirman Asa baathaka rabbuka Maqaman mahmuda Semoga Allah SWT Memberikan kamu Kedudukan yang terpuji Kedudukan yang terpuji Yaitu dipuji beliau Oleh seluruh manusia Dari awal maupun akhir Oleh karena itu Doa yang kita panjatkan setelah mendengar azan wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'attah. Jadi masuk dengan maqaman mahmud adalah kedudukan yang beliau dipuji oleh manusia dari awal sampai akhir. Ini adalah syafaat yang pertama yang dinamakan dengan asy-syafa'atul uzma. Dan ini baik orang muslim maupun kafir semuanya mendapatkan syafaat ini. Kemudian yang kedua Ada syafaat Untuk dibuka pintu surga Syafaat Supaya dibuka Pintu surga Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang sahih Ati babal jannah Yaumal qiyamah Fa'astaftih Aku akan mendatangi pintu surga Pada hari kiamat kemudian aku akan minta dibukakan yaitu meminta kepada malaikat penjaga sorga supaya dibukakan pintu surga, surga tersebut Fayaqulul khazin maka penjaga surga tersebut yaitu malaikat mengatakan man anta siapa dirimu qultu muhammad faakulu muhammad maka aku akan mengatakan Aku adalah Muhammad Fayaqul Maka malaikat tersebut berkata Bika umirtu La aftahu li ahadin qablak Dengan mulah aku diperintah Aku tidak membukakan untuk seorang pun Sebelum kamu Dengan mulah aku diperintah Aku tidak membukakan pintu surga ini Bagi seorang pun sebelum kamu yaitu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syafaat supaya pintu surga dibuka dan ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat supaya pintu surga dibuka bagi orang-orang yang mau masuk surga. Ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada yang lain. Demikian pula syafaat yang pertama tadi yaitu syafaatul uzma. Ini adalah termasuk syafaat kekhususan yang dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara syafaat pada hari kiamat adalah syafaat untuk meringankan azab bagi sebagian orang yang sebenarnya berhak dari orang-orang kafir. Dan ini adalah khusus bagi Abu Talib Paman Rasulullah SAW Syafaat supaya Diringankan adabnya Dari orang yang memang berhak Dan ini adalah khusus untuk Abu Talib dan syafaat ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah Sallam, yang masuk Islam Beliau pernah berkata kepada Rasulullah Sallam, Ya Rasulullah Hal nafa'ta Abu Talib syai'?" Fa innahu kana yahfaduka Wa yaghdabulak Abbas saudaranya Abu Talib paman Rasulullah SAW Beliau berkata kepada Rasulullah Keponakannya sendiri Wahai Rasulullah Apakah engkau memberikan manfaat Kepada pamanmu Abu Talib Karena dia dulu Telah menjagamu Dan dulu beliau marah karena dirimu Artinya Abu Talib Semenjak Rasulullah SAW kecil Beliau yang mengasuh Dan ketika beliau SAW diangkat menjadi Nabi Maka Abu Talib ini Senantiasa membela Dan menolong Dan juga menjaga Rasulullah SAW Meskipun Dia sendiri tidak masuk ke dalam Agamanya Rasulullah SAW Maka Abbas berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah engkau bisa memberikan manfaat Atau telah memberikan manfaat kepada Pamanmu Abu Talib Yang dia dulu selama hidupnya Menjagamu Dan juga marah untuk dirimu Kemudian beliau SAW mengatakan Naam Iya Huwa fi dhahdahin min, nar Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar Beliau SAW mengatakan Iya Dia sekarang yaitu Abu Talib sekarang Berada hampir Di dasar neraka Kalau bukan karena aku Niscaya dia sudah berada Di neraka Yang paling dasar Beliau mengatakan iya Dia sekarang berada hampir Di dasar neraka kalau bukan karena diriku Niscaya dia sudah berada Di neraka yang paling dasar Artinya Dia mendapatkan adab yang lebih ringan Dari yang sebenarnya dia berhak Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada syafaat Untuk meringankan adab Dari orang yang berhak Dan ini sekali lagi adalah Khusus dari Rasulullah SAW Untuk paman beliau yaitu Abu Talib Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Ahwanu ahlin nari azaban Abu Talib Wahuwa mutana'ilun bina'laini Yagli minhuma dimaguhu Beliau SAW mengatakan Penduduk neraka yang paling ringan azabnya Adalah Abu Talib Penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Talib Maksudnya di antara orang-orang kafir Bagaimana azabnya? Wahuwa mutana'ilun bina'lain Dia memakai dua sendal Yagla minhuma dimaguhu Kemudian Meledak Karena sendal tersebut Otaknya Jadi otaknya meledak Karena memakai sendal tersebut Ini adalah adab yang paling ringan Bagi orang-orang kafir Yang ada di dalam neraka Dan hadis ini Atau hadis yang kedua ini Diriwayatkan Imam Muslim Adapun yang pertama tadi Tentang pertanyaan Abbas bin Abdul Muttalib Kepada Rasulullah SAW Maka hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari Dan juga Muslim di antara faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis tersebut Yang pertama tentang pedihnya adab di dalam neraka Orang yang paling ringan adabnya demikian Bagaimana dengan yang lebih keras dan yang lebih keras Kemudian yang kedua Di antara faedah yang bisa kita ambil Adalah kufurnya Abu Talib Dan bahasanya dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan hadis yang tadi kita sebutkan, yang pertama diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan yang kedua diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian faedah yang ketiga bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah keponakan dari Abu Talib dan beliau adalah seorang nabi akan tapi hidayah taufik bukan di tangan beliau. Beliau sebagai seorang nabi, seorang dai, seorang manusia hanyalah menyampaikan risalah dari Allah swt. Adapun taufik dan juga petunjuk maka itu semuanya adalah di tangan Allah swt. Ketika meninggal Abu Talib turun sebuah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Di antara faedah yang kita ambil di sana ada syafaat bagi sebagian orang kafir untuk diringankan azabnya dan bukan untuk dikeluarkan mereka atau Abu Talib di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW untuk diringankan adabnya dan bukan untuk dikeluarkan. Adapun orang-orang kafir maka mereka akan terus menerus di dalam neraka khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian selanjutnya di antara faedah yang bisa kita ambil kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW tidak bermanfaat kecuali apabila dia mengikuti ajaran beliau. Abu Talib, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW? Dan itu tidak bermanfaat, tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka dari adab Allah SWT kecuali apabila dia beriman kepada Rasulullah SAW dan mengikuti agama beliau. Oleh karena itu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar pengakuan dan ucapan lisan saja, akan tapi harus diwujudkan dengan ittiba, yaitu kita mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara bentuk-bentuk syafaat dan ini adalah yang keempat di sana ada syafaat untuk mengangkat derajat seseorang di dalam sorga. Untuk mengangkat derajat seseorang di dalam sorga, seharusnya dia di dalam sorga mendapatkan derajat tertentu. Tapi dengan syafaat orang lain dari syuhada, dari para ambia, akhirnya dia bisa naik derajatnya. Maka ini juga termasuk syafaat yang nanti akan ada di hari kiamat. Dalilnya adalah doa Rasulullah SAW untuk Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal. Beliau mengatakan Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah dosa bagi Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Beliau mendoakan bagi Abu Salamah supaya diangkat derajatnya. Sebagian ulama berdalil dengan dalil in, dengan hadis ini bahwasanya kelak akan ada syafaat bagi sebagian orang yang termasuk penduduk surga supaya mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari derajat yang memang Eh, sebenarnya dia berhak untuk mendapatkannya dari berhak, dari derajat yang sebelumnya. Kemudian di antara jenis syafaat yang nanti akan ada di hari kiamat adalah syafaat bagi sebagian orang untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya di sana ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Kemudian para sahabat saling berbincang di antara mereka saling berselisih siapakah mereka 70 ribu orang tersebut yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Ada di antara mereka yang mengatakan mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara mereka yang mengatakan mereka adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau kemudian mengatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun mereka yaitu orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab adalah orang yang tidak meminta untuk dirukyah, Tidak meminta orang lain untuk dirukyah, Meminta dirukyah dari orang lain pada asalnya diperbolehkan. Boleh seseorang minta kepada orang lain untuk merukyah dirinya. Nah, tapi yang lebih afdal adalah merukyah diri sendiri. Di antara syarat untuk mendapatkan syafaat ini yaitu masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab adalah kita tidak meminta rukyah dari orang lain. Jadi kita kalau ingin merukyah, merukyah diri sendiri atau dirukyah oleh orang oleh orang lain tetapi tanpa permintaan dari diri kita. Wala yaktawun dan mereka tidak meminta untuk diobati dengan besi Yaitu dengan besi panas Yang dinamakan dengan kai Di antara syaratnya Mereka adalah walayak tawon Tidak meminta orang lain Untuk mengobati dia dengan besi walayak tatayarun Dan mereka Tidak bertatayur Yaitu menganggap sial Karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ini adalah syarat yang keempat. Apabila terpenuhi pada diri seseorang tidak meminta dirukyah oleh orang lain, tidak minta dikai oleh orang lain dan juga tidak minta tidak bertatayur menganggap sial karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu dan dia hanya bertawakal kepada Allah maka dia akan termasuk 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab kemudian selanjutnya adalah syafaat bagi orang-orang yang memiliki dosa besar orang-orang Islam yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mengisahkan Allah Swt dalam ibadah, hanya dia memiliki dosa. Akhirnya dia dibersihkan oleh Allah Swt, dimasukkan ke dalam neraka. Selama mereka memiliki iman meskipun kecil keimanan tersebut, maka dia akan keluar dari neraka. Yang akan kekal di dalam neraka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang munafik. Adapun orang Islam, selama dia masih memiliki keimanan, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka. Meskipun dia harus beberapa waktu berada di dalam neraka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya bahwasanya kelak akan ada orang-orang yang mendapatkan syafaat dan keluar dari neraka dari kalangan orang-orang yang berdosa adalah sabda Nabi SAW syafaati li ahlil kabair min ummati syafaatku adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Syafaatku adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Menunjukkan bahwasanya di antara jenis syafaat yang nanti akan ada di hari kiamat adalah syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar kemudian dia diazab di dalam neraka dan dikeluarkan oleh Allah SWT dengan syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ini adalah beberapa jenis syafaat yang ada di hari kiamat dan di sana ada hamba-hamba Allah SWT yang lain selain Rasulullah SAW yang memberikan syafaat. Di antaranya adalah para malaikat. Mereka juga kelak akan memberikan syafaat Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi mereka bagi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya malaikat di hari kiamat mereka juga akan memberikan syafaat. Kemudian di antara yang akan memberikan syafaat di hari kiamat adalah para nabi. Para nabi dan rasul selain Rasulullah SAW mereka juga akan memberikan syafaat. Dalilnya di dalam hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala berkata syafaatil malaikatu wa syafaat an dan malaikat telah memberikan syafaat demikian pula para nabi juga memberikan syafaat di antara hamba Allah yang akan memberikan syafaat adalah orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman diceritakan di dalam hadis yang sahih apabila orang-orang yang beriman sudah bisa lulus melewati as-sirat yaitu jembatan yang ada di atas neraka dan mereka sampai di depan surga yang dinamakan dengan qantarah maka mereka meminta kepada Allah orang-orang yang beriman tersebut yang bisa menyeberangi neraka dengan selamat dan melihat sebagian saudara-saudaranya yaitu kaum muslimin yang jatuh ke dalam neraka. Maka orang-orang yang beriman tersebut, orang-orang soleh tersebut mereka meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat. Mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun Orang-orang yang beriman tersebut berkata kepada Allah Ya Rabb kami Mereka yaitu saudara-saudaranya yang masuk ke dalam neraka Mereka dahulu di dunia Bersama-sama berpuasa dengan kami Wa dan sama-sama solat dengan kami. Wa dan mereka sama-sama berhaji dengan kami. Itu mereka itu orang-orang soleh tersebut meminta kepada Allah supaya saudara-saudaranya yang dahulu di dunia berpuasa, solat dan haji bersama mereka cuma karena dosa yang mereka lakukan akhirnya mereka jatuh ke dalam neraka. Orang-orang soleh tersebut meminta kepada Allah supaya saudara-saudaranya tadi dikeluarkan dengan permintaan yang sangat. Maka Allah swt mengatakan, "Akhriju man araftum." Allah mengatakan, "Hendaklah kalian mengeluarkan saudara-saudara kalian yang kalian tahu." Hendaklah kalian mengeluarkan saudara-saudara kalian yang kalian tahu dari neraka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat orang-orang soleh tersebut Ini menunjukkan kepada kita Pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang soleh Berteman dengan orang-orang yang beriman Orang-orang yang soleh Karena di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang-orang soleh tersebut Nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia tahu Yang dulunya di dunia Bersama-sama bersama sholat Bersama-sama berpuasa Bersama-sama haji Sekali lagi Ini menunjukkan tentang pentingnya kita Berteman Bersahabat Dengan orang-orang yang soleh Kemudian di antara hamba-hamba Allah SWT yang kelak akan memberikan syafaat adalah anak-anak kaum muslimin yang mereka meninggal sebelum balik anak-anak kaum muslimin yang mereka meninggal sebelum balik Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih ma min muslimaini yamutu lahuma thalathah thalathatu aulad lam yablughul hintha illa adkhalahu Allah wa iyahum." bifadli rahmat, rahmatihi al-jannah Beliau SAW mengatakan Tidaklah ada dua orang tua Yang meninggal tiga orang anaknya di mana tiga orang anak tersebut meninggal sebelum dewasa kecuali Allah SWT akan memasukkan dia dan anak-anaknya dengan karunia dan rahmat dari Allah SWT ke dalam surga. Tidaklah ada dua orang tua yang meninggal tiga orang anaknya, kemudian dia bersabar. Kecuali Allah SWT akan memasukkan dia dan juga anak-anaknya tersebut ke dalam surga dengan karunia dan rahmat dari Allah SWT. Dikatakan kepada mereka, itu dikatakan kepada anak-anak tersebut Yang mereka meninggal sebelum dewasa Dan mereka belum memiliki dosa Ketika dikatakan kepada mereka Di hari kiamat Udakhul jannah Hendaklah kalian masuk ke dalam surga Maka anak-anak tersebut mengatakan Hatta yaji'a abawana Anak-anak tersebut mengatakan Kami tidak akan masuk ke dalam surga Sampai datang kedua orang tua kami Kami tidak akan masuk ke dalam surga Sampai datang kedua orang tua kami Kemudian dikatakan lagi kepada mereka udah jannah Masuklah kalian ke dalam surga Maka mereka mengatakan Sampai datang kedua orang tua kami Kemudian dikatakan kepada mereka yang ketiga kali, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka masih ngeyel dan mengatakan, kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai datang kedua orang tua kami. Artinya mereka ingin memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kami tidak akan masuk surga sampai orang tua kami masuk bersama-sama kami ke dalam surga. Kemudian dikatakan kepada mereka udkhul jannah antum wa abawakum. Kemudian syafaat mereka diterima dan dikatakan kepada mereka masuklah kalian dan juga dua orang tua kalian ke dalam surga. Apabila seseorang atau orang tua dia memiliki anak yang belum dewasa dan meninggal dan dia bersabar atas musibah tersebut maka insya Allah kelak anak tersebut akan memberikan syafaat kepada dirinya akan memberikan syafaat untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut yang dia memang berat untuk masuk surga karena dia meninggal dalam keadaan tidak berdosa, dia tidak akan masuk ke dalam surga sampai masuk orang tuanya bersama dia ke dalam surga. Ini menunjukkan tentang fadilah keutamaan bersabar ketika kita kehilangan seorang anak yang belum dewasa. Dan di sana Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Al-Quran dan juga puasa ini akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Beliau SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hendaklah kalian membaca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat Memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat Dan akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya Ucapan beliau Li ashabihi Kepada para sahabatnya Menunjukkan bahwasanya Orang yang akan diberikan syafaat oleh Al-Quran adalah orang yang benar-benar sahabat Bagaimana menjadi sahabat Al-Quran? Yaitu dia membaca Al-Quran Sering membaca Al-Quran Merenungi isinya Dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut Maka inilah yang dinamakan dengan sahabat Al-Quran Mengamalkannya membacanya dan juga merenungi isinya. Maka merekalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an adalah kali membaca Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Itu bagi orang-orang yang menjadi sahabat bagi Al-Qur'an. Kita memohon kepada Allah swt. Semoga Allah SWT memberikan kita syafaat di hari kiamat. Dan perlu kita ketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt, bahwasanya syafaat-syafaat yang tadi kita sebutkan dari syafaat diangkatnya seseorang derajatnya di dalam surga atau dikeluarkan dari neraka atau diberi syafaat oleh Al-Quran dan juga puasa maka untuk mendapatkan syafaat tersebut itu ada syaratnya tidak semua orang yang menginginkan syafaat tersebut dia akan mendapatkannya yang akan mendapatkannya adalah seseorang yang terpenuhi dua syarat untuk mendapatkan syafaat di akhirat itu harus terpenuhi dua syarat. Dan dua syarat ini disebutkan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an. Dua syarat ini disebutkan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah ridha Allah swt bagi orang yang diberi syafaat. Ridha Allah swt wa kepada orang yang diberikan syafaat Yaitu kepada kita seperti ini Syarat yang pertama Adalah ridha Allah Bagi orang yang diberikan syafaat Dalilnya adalah firman Allah SWT Wala yashfa'una illa liman Dan mereka Yaitu orang-orang yang soleh Para nabi, para malaikat La yashfa'un tidak memberikan syafaat illa liman irtadha kecuali bagi orang yang Allah ridhai para malaikat para nabi orang-orang yang soleh para syuhada la yashfa'una illa liman irtadha mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai menunjukkan bahwasanya syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah ridha Allah kepada kita kalau Allah tidak ridha kepada kita Maka tidak mungkin Orang-orang yang soleh Para nabi dan juga para malaikat Memberikan syafaat kepada kita Dalil yang lain adalah firman Allah SWT Yawma idin La tanfa'u syafa'atu Illa liman adina lahur rahman Wa radhiya lahu qawla Pada hari itu Tidak akan bermanfaat syafaat Kecuali bagi orang yang Allah izinkan wa radhiyallahu qaulah dan juga bagi orang yang Allah ridhai, ucapannya menunjukkan kepada kita bahwasanya yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang Allah ridhai. siapa orang yang Allah ridhai? Allah Subhanahu wa taala hanya meridhai orang-orang yang di dunia dahulu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala hanya meridai orang-orang yang di dunia dahulu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya mengisahkan Allah di dalam ibadah, tidak menyerahkan satu ibadah pun sedikit pun kepada selain Allah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi telah menyegerakan doanya. Yaitu di dunia. Masing-masing nabi telah menyegerakan doanya di dunia di dunia wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah adapun aku kata Rasulullah SAW aku telah menyembunyikan mengakhirkan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat para nabi telah menyegerakan doanya di dunia Adapun beliau SAW Beliau mengakhirkan doa yang mustajab tersebut Di hari kiamat Untuk memberikan syafaat kepada umatnya Kemudian beliau SAW mengatakan Fahiyya na'ilatun insya'allah Man mata min ummati La yushriku billahi syai'ah Maka Syafaatku tersebut InsyaAllah Akan didapatkan Bagi setiap orang yang meninggal di antara umatku yang dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Beliau mengatakan dan dia yaitu syafaat tersebut insyaallah akan didapatkan bagi siapa? Bagi setiap umatku yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Maka ini adalah syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Dengan kabar dari Rasulullah SAW sendiri bahasanya syafaat beliau pada hari kiamat tidak diberikan kecuali bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Syarat untuk mendapatkan syafaat yang pertama adalah ridha Allah dan Allah swt tidak meridhai kecuali orang yang bertauhid yang mengesahkan Allah swt dan tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Dalam hadis yang lain, beliau SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atik Ya Rasulullah siapa orang yang paling berhak yang paling gembira dengan syafaatmu pada hari kiamat maka beliau alaihi mengatakan Man qala la ilaha illallah Khalisan min qalbihi Orang yang paling berhak Mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dia ikhlas dari hatinya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia mengucapkan kalimat ini ikhlas dari hatinya yang tentunya apabila diucapkan dengan ikhlas diiringi dengan amal. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengamalkannya dia hanya menyembah kepada Allah meninggalkan ketergantungan menyembah kepada selain Allah maka dialah yang akan berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan Ya Rabbi I'dhalli fi man qala la ilaha illallah Beliau SAW mengatakan Ya Allah, Ya Rabbi Izinkanlah aku untuk memberikan syafaat Kepada orang yang mengatakan La ilaha illallah Maka Allah SWT mengatakan Wa izzati wa jalali Wa kibriyai wa azamati La ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah Demi kebesaranku, keperkasaanku Aku akan mengeluarkan dari neraka Orang yang mengatakan La ilaha illallah Dan jadi masuk dengan Orang yang mengatakan La ilaha illallah Adalah orang yang mengatakan Dan mengamalkan isi dari La ilaha illallah Adapun orang yang mengatakan La ilaha illallah Akan tapi amal dia sehari-hari Menyelisih dari isi kalimat ini maka ucapan tersebut tidak akan bermanfaat. Orang-orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah. Salat bersama kita, haji bersama kita, berpuasa bersama kita, tapi karena kalimat tersebut tidak diamalkan oleh mereka, maka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi maksud dengan orang yang mengatakan la ilaha illallah di sini adalah orang yang mengatakannya dan mengamalkan isinya. Jadi syarat yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan Allah untuk diri kita. Dan syaratnya hendaklah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian yang kedua, di antara syarat untuk mendapatkan syafaat adalah izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan syafaat. Izin Allah bagi para nabi, para malaikat, para syuhada. Mereka tidak mungkin memberikan syafaat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah yaitu di dalam ayat kursi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih kecuali dengan izinnya. Nabi SAW, para nabi yang lain, para malaikat, para syuhada tidak mungkin memberikan mereka memberikan syafaat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika beliau SAW diminta oleh manusia untuk memberikan syafaat di padang mahsyar yang tadi kita sebutkan, beliau tidak langsung memberikan syafaat begitu saja. Tapi beliau bersujud yang lama kemudian memuji Allah swt dan meminta izin kepada Allah baru setelah diizinkan oleh Allah swt memberikan syafaat beliau baru memberikan syafaat. Jadi para nabi, para malaikat dan juga yang lain mereka tidak mungkin memberikan syafaat pada hari kiamat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah pada hari itu kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Ini adalah juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan memberikan syafaat tersebut. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, kita minta kepada zat yang akan memberikan izin kita minta kepada zat yang akan memberikan izin tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW kepada syuhada kepada para malaikat untuk memberikan syafaat kepada kita. Kita minta kepada zat yang mengizinkan dengan mengatakan ya Allah izinkanlah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepadaku atau mengatakan ya Allah berikanlah aku rezeki syafaatnya Nabi Muhammad ya Allah aku meminta syafaatnya Al-Quran meminta syafaat tersebut kepada Allah SWT yang akan mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada kita ini adalah cara yang benar untuk mendapatkan syafaat di akhirat Yaitu kita minta kepada Allah Zat yang memiliki syafaat tersebut Oleh karena itu Allah SWT Mencela orang-orang musyrikin dahulu Ketika mereka ingin mendapatkan syafaat Tetapi tidak minta kepada Allah SWT Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal kemudian menyerahkan ibadah atau sebagian ibadah kepada mereka dengan bernadar untuk mereka atau menyembelih di hadapan kuburan mereka atau berdoa kepada mereka meminta kepada mereka supaya memberikan syafaat seperti mengatakan ya fulan dan dia adalah orang yang soleh mengatakan ya fulan berilah aku syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ucapan ini di depan kuburannya atau di depan patungnya yang dia buat mengatakan ya fulan berilah aku syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah cara yang salah kalau kita ingin mendapatkan syafaat orang-orang yang soleh Maka kita minta kepada Allah Zat yang akan mengizinkan orang-orang soleh tersebut memberikan syafaat Bukan dengan cara meminta syafaat langsung kepada orang-orang soleh tersebut Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Amittakhadu min dunillahi syufa'a Apakah mereka menjadikan syafaat-syafaat selain Allah? menjadikan pemberi-pemberi syafaat selain Allah. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Allah mengatakan, apakah kalian meminta kepada mereka syafaat padahal mereka tidak memiliki apa-apa? Wala yaqilun dan mereka tidak mengetahui ucapan kalian. Allah mengatakan, apakah kalian meminta kepada mereka padahal mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Karena yang memberikan izin, memberikan syafaat untuk memberikan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqilun dan mereka tidak mendengar, tidak mengakali ucapan kalian. Ketika kalian mengatakan ya fulan isfa'ni indallah padahal dia sudah meninggal. Dia tidak memiliki apa-apa yang pertama, kemudian yang kedua, dia tidak mendengar ucapan kalian. Kemudian Allah mengatakan, "Kullillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah bahwasanya milik Allah lah syafaat semuanya. Katakanlah bahwasanya syafaat semuanya adalah milik Allah. Artinya kalau kita ingin mendapatkan syafaat, meminta kepada zat yang memilikinya, yang akan mengizinkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah swt berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum ma la yanfa'uhum wa yakuluna haula'i syufa'a'una indallah." Dan mereka yaitu orang-orang musyrikin mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Wa yakulun dan mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Menyerahkan ibadah kepada orang-orang yang soleh Bukan berkeyakinan bahwasanya orang-orang soleh tersebut Yang menciptakan mereka atau memberikan rezeki tetapi maksud mereka adalah untuk mendapatkan Untuk meraih syafaat dari orang-orang orang-orang soleh tersebut Apa yang Allah katakan Kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal, wal ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun Di akhir ayat ini Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan apa-apa yang mereka kesyirikan yang mereka lakukan menunjukkan bahwasanya meminta langsung kepada orang yang soleh yang sudah meninggal entah itu kepada seorang nabi ada seorang wali atau seorang wali atau yang lain dengan mengatakan ya Rasulullah atina syafa'atak yaumal qiyamah berikanlah syafaatmu pada hari kiamat atau ya wali isfa lana indallah maka ini adalah cara yang salah caranya bukan demikian kalau kita ingin mendapatkan syafaat orang-orang soleh tersebut adalah dengan cara meminta kepada Allah langsung supaya Allah mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat. Dan Allah SWT mengabarkan di dalam ayat yang lain bahasanya orang-orang yang dahulu di dunia diminta syafaatnya pada diminta syafaatnya nanti di hari kiamat akan mengingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam yakun lahum min syurakaihim syufa'a." Maka orang-orang tersebut pada hari kiamat sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah itu tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat. Orang-orang soleh yang mereka sembah yang mereka minta ketika mereka di dunia diminta syafaatnya maka kelak tidak akan bisa memberikan syafaat kepada mereka karena apa ketika mereka meminta kepada orang-orang soleh tersebut padahal doa tersebut adalah ibadah dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah ketika dia meminta kepada orang soleh tersebut berarti dia sudah tidak mengisahkan Allah SWT Padahal syarat untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat Yaitu harus mengisahkan Allah Bertauhid kepada Allah SWT semata Wa kanu bisyurakaihim kafirin Dan mereka, yaitu orang-orang soleh tersebut Nanti di hari kiamat Mereka akan mengingkari orang-orang yang telah menyembah dia Mereka akan mengingkari orang-orang yang telah menyembah dia selama di dunia. Karena apa? Karena mereka telah menyekutukan wali-wali tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para wali dan orang-orang soleh mereka tidak pernah mengajak orang lain untuk mengagung-agungkan dia atau menyembahnya selain Allah. Bahkan mereka orang-orang soleh tersebut, wali-wali Allah mengajak manusia untuk bertauhid. Para nabi para wali yang soleh mereka mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah semata. Ketika ada sebagian manusia yang mengagungkan mereka, menyembah mereka ketika mereka sudah meninggal, maka mereka tidak ridha dengan apa yang diperbuat ini dan nanti di akhirat dia akan mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menyembahnya. Itulah yang bisa kita sampaikan eh, pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat Seandainya ada kebenaran Maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh